Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan barakallahu fikum pembahasan kita masih mengenai seputar hadis sahih itu syarat-syaratnya yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih dan juga penjabaran penyebutan mengenai contoh-contohnya. Nah, barakallahu fikum. Awa, bismillah. Abda'u الحسن من حديث إبداه وكل واحد متوهد أول والصحيح والمنتصر إسناده والمشبه أيوه أيوه Awa, fadhal. apa Abu Dawud bin Hamad bin Salihan Ana Muhammad bin Khair Nabi Al-Silam min Ahsan bin Hadis Iddah wa Qul bin Wahid bin Atawahad dan Awal wa Sahih wa Mahtasar Sinajuhu wa Lam Yushad Da'u bin Ana Apa? Na'am barakallahu fikum. Jadi termasuk syarat daripada hadis sahih yang disebutkan di sini adalah apa? Isnaduhu muttasilun. Sanadnya itu bersambung. Kemudian di dalamnya tidak ada illah qadihah. kemudian juga hadis tersebut tidak hadis yang syadzah atau syad atau riwayat yang syadzah seperti itu. Kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala, ala kulli hal atas berbagai macam keadaan, falabudda li sihhatil hadis alla yakuna syadzan. Maka harus suatu hadis dikatakan sahih, nam apa syaratnya Allah yakuna syad dan hendaknya tidak syad. Hadis tersebut tidak syad, tidak ganjil. Paham ya maksudnya ya? Kemarin kita lewati. Nah, barakallahu fikum maksudnya adalah apa syad itu mukhalafatul rawi liman huwa awsat minhu au nah barakallahu fikum liman huwa eh, nam aqwa minhu fil adalah au nam fi fil adalah aw fi ghairiha Maksudnya apa? Maksudnya itu intinya apa? Intinya enam seorang perawi menyelisihi perawi-perawi yang lain yang dia lebih sikoh atau perawi-perawi yang lain yang lebih kuat apa adalahnya dan juga lebih kuat apa? Nah barakallahu fikum eh, sifat kekuatan hafalannya atau yang semisalnya. Naam. Baik jumlahnya ataupun kejujurannya dalam menyampaikan hadis kemarin ya. Eh, naam. Jadi syad itu adalah alladhi yarwihi as-siqah mukhalifan. Jadi yang meriwayatkan sendiri siqah itu loh. Yang membawa hadis itu orangnya siqah, cuman hanya saja dia menyelisih apa? Menyelisih para perawi-perawi yang lain yang siqah atau bahkan lebih siqah. Maksudnya ya, yang mereka tidak membawa hadis tersebut. Mereka tidak mengeluarkan, tidak membawa hadis tersebut. Mereka tidak membawa riwayat tersebut. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Walau anna rajulan siqatan adlan rawa hadisan ala wajhin. Kalau seandainya ada orang, ada perawi dia thiqah, adalah. Nah, kemudian dia meriwayatkan apa? Meriwayatkan hadis, nah barakallahu fikum" e, berada di satu sisi. Maksudnya apa? Maksudnya dia nah barakallahu fikum meriwayatkan hadis yang sendiri. Summa rawahu rajulan misluhu fil adalah ala wajhi mukhalif lil awal. Ala wajhi mukhalif lil awal. Artinya apa? Kemudian tiba-tiba ada dua perawi dua perawi yang semisalnya dalam sisi adalahnya sama-sama memiliki sifat adalah kemudian apa dia itu membawa membawa riwayat yang riwayat itu berbeda dengan riwayat yang pertama paham belum nah jadi perawi yang pertama tadi yang sikoh tadi itu dan juga memiliki sifat adalah tadi dia meriwayatkan suatu hadis nah barakallahu fikum dengan satu hadis paham belum tiba-tiba datang perawi yang lain yang perawi ini sama-sama sikohnya sama-sama memiliki sifat adalah meriwayatkan satu hadis yang hadisnya itu beda dengan hadis yang dibawa oleh satu perawi yang pertama tadi. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat, sama dengan nakulil awal, apa yang kita katakan untuk hadis yang pertama yang dibawa oleh seorang perawi yang menyelisih dua perawi yang lain yang sama-sama fikahnya dan juga sama-sama adalahnya tadi itu, nakul al hadisul awal syadzun. Kita katakan hadis yang pertama itu ganjil, syadz. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat fala yakunu sahihan wa in rawahu al-adlu as Maka hadis tersebut tidak dikatakan sahih walaupun yang meriwayatkan adalah seorang perawi yang memiliki sifat adalah dan siqah. Kenapa? Karena menyelisih perawi yang siqah yang memiliki sifat adalah tadi menyelisih dua perawi yang dua perawi tersebut juga sana-sana siqahnya, sana-sana adalahnya. Nah, barakallahu fikum <coughs> tidak sama hadis yang diriwayatkannya. Paham maksudnya itu ya? Paham belum? Jadi dua perawi yang lain tadi itu meriwayatkan satu hadis yang tidak sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang pertama yang juga sikoh tadi itu. Jadi menyelisih intinya, menyendiri dengan riwayat atau menyendiri dengan hadis tersebut. Dan <coughs> lihat berikutnya, walau rawa insanun hadisan ala wajhin dan kalau seandainya ada orang dia meriwayatkan satu hadis, nah barakallahu fikum, walau insanun akhar, kemudian ada orang lain, nah ala wajhin menyelisih barakallahu fikum dia meriwayatkan hadis yang menyelisih yukhaliful awal. Apa maksudnya ya? Jadi ada seorang perawi dia meriwayatkan satu hadis. Nah, kemudian ada perawi yang lain dia meriwayatkan satu hadis yang berbeda dengan hadis yang pertama. Wa hadzal tsani aqwa fil adalah. Yang kedua ini yang berbeda riwayatnya tadi, yang berbeda hadis tadi lebih kuat dari siapa? Al adalah awi aw fi Lebih kuat dari sisi apa? Nah, sifat adalahnya dan juga kekuatan hafalannya. Paham belum? Jadi gini, ada dua perawi, yang satunya perawi yang satunya ini sedang dia, dia sikot, paham ya? Kemudian hafalannya juga lumayan, nah membawa satu hadis. Yang kedua ini perawi dia lebih sikot, lebih adalahnya juga lebih dan juga lebih kuat hafalannya. Membawa satu hadis yang berbeda dengan yang dibawa oleh perawi yang pertama tadi. Paham belum? Ayo kita lihat. Fayakunul awal syadzan. Berarti yang pertama syadz. Kenapa? Karena perawi yang siqah menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh apa? Perawi yang lebih siqah dari dia. Paham insyaallah ya? Ada gambaran belum Ustaz? Mafhum insyaallah? Paham? Nah, jadi intinya, nah barakallahu fikum hadis syadz itu manakala apa? Manakala seorang perawi itu menyendiri atau membawa nah suatu hadis, meriwayatkan suatu hadis yang menyelisihi apa hadis yang dibawa oleh para perawi-perawi yang lain yang lebih sikoh atau bahkan sama-sama sikoh tapi lebih banyak orang yang meriwayatkan dengan hadis yang dibawa oleh perawi yang banyak tadi itu. Paham Nah, barakallahu fikum seperti itu. Paham? Awa. Wa hadhi qa'idatun mufidatun tufidul insan fima law arada lahu hadis. Kaidah ini kaidah yang sangat berfaedah, memberikan faedah kepada manusia apabila nanti paparkan dihadapkan dipaparkan, ditunjukkan di hadapannya hadis. Ini loh hadis ini. Lihat misalkan. Fa idza nadhara fi sanadihi wajadahu muttasilan. Kalau dia melihat pada sanadnya kok bersambung sanadnya, jangan terburu-buru menghukumi dulu. Sanadnya bersambung tayyib, bagus. Wa wajada anna rijalahu thiqat. Ternyata dia menjumpai rijal perawinya itu juga thiqat, walakin idza nadhara ilal matn. Perhatikan Bapak ini. Jadi sanadnya bersambung, para perawinya juga thiqat tapi ketika dia melihat ke matanya, wajadahu mukhalifan kama sabak. Dia menjumpai matan hadisnya itu menyelisih <coughs> dengan matan hadis yang lain yang lebih arjah. Paham ya? Nah, yang dibawa oleh para perawi yang lain lebih banyak. Paham itu maksudnya ya? Nah, seperti kemarin itu. Nah, barakallahu fikum imma keadaannya karena terjadinya karena apa kemarin karena terbalik, paham ya? Sehingga apa? Sehingga orang terpesan, bagaimana Allah Taala berarti mendalimi. Eh? ketika neraka masih sisa tempatnya kemudian Allah Taala menciptakan makhluk dan memasukkan situ kan dalil Ternyata riwayatnya yang sahnya bagaimana? Yang sahnya justru apa? Ketika penduduk surga sudah masuk di situ dan masih tersisa tempat-tempat di surga tersebut Allah Taala menciptakan makhluk dan Allah Taala masukkan dalam surga. Rahmat bukan? Nah, itu yang benar. Kita lihat di sini. Fahina idan Nakulahu maka pada waktu itu pula kita katakan kepada hadis tersebut oh uhkum atau pada orang tersebut uhkum hukumilah bi anna hadza laysa sahih pastikan ini tidak sahih hadisnya wa laysa fi dhimmatika dan kamu tidak ada tanggung tanggungan lagi maksudnya kamu tidak perlu tanggung jawab lagi sudah hukumnya hadis ini enggak sahih kenapa karena apa riwayatnya tadi matanya menyelisih apa menyelisih dengan matan yang dibawa oleh para perawi yang sikoh yang lebih banyak atau menyelisih matan yang dibawa oleh para perawi yang lebih sikoh daripada si pembawa tersebut. Mafhum insyaallah? Eh, wa na'am. Fa idza qala apabila ada yang berkata, "Kaifa ahkumu alaihi bi annahu ghairu sahih wa sanaduhu muttasil wa rijaluhu thiqat udul?" Masyaallah. Pertanyaan lagi ini. Kalau seandainya ada yang berkata, "Bagaimana aku menghukumi padahal bagaimana aku menghukumi hadis ini enggak sahih padahal sanadnya bersambung?" Para perawinya thiqah, para perawinya memiliki sifat adalah fa naqulu lahu kita katakan pada orang tersebut di anna fihi illatan tujibu dha'fah. Dikarenakan di dalamnya ada penyakit yang apa? Ada penyakit yang mengharuskan lemahnya hadis tersebut. Wahya asyhud, yaitu apa penyakitnya? Syuhud keganjilan. Paham ya? Perbuatan dia menyendiri dengan riwayat tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang riwayat atau hadis itu menyelisihnya apa? Para perawi yang sikoh yang lebih banyak atau menyelisih para perawi yang lebih sikoh dari dia. maafun Ayo na'am. Insyaallah ini Mudah cuman ya harus perlu perenungan karena agak rumit, paham ya? Seperti itu. Nah, kita ambil satu lagi, qauluhu au yu'al nah ini. Au yu'al. Apa yu'al itu maknahu au yuqdah fihi bi'illatin tamna'u qabulahu. Atau hadisnya itu ditela. Hadisnya ditela disebabkan karena apa? Adanya penyakit yang menghalang-halangi untuk diterimanya hadis tersebut. Jadi hadisnya tadi ditela. Kenapa ditela? Karena di dalamnya ada penyakit yang menghalang-halangi apa? untuk diterimanya hadis tersebut. Berarti ilah yang apa ini? Yang qadihah. Cacat yang bisa mencela dan juga merusak itu maksudnya. Mahum insyaallah. Eh, na'am. Fa idza wujidat fil hadis illatan. Illatun apabila dijumpai dalam hadis itu sebuah illah cacat tamna'u qabulahu yang menghalang-halangi untuk diterima hadis tersebut, falaisal hadisu bisahih, maka hadisnya tidak sahih. Paham belum? Eh, na'am. Wa mana wa makna al-illah fil asal? Makna illah itu apa sih secara asalnya? Makna ilah pada asalnya itu apa maknanya? Hiya wasfun yujibu khurujal badan 'anil i'tidal at-tabi'i. Ilah itu kan artinya penyakit. Nah penyakit itu apa penyakit? Penyakit itu adalah sifat yang mengharuskan keluarnya badan dari kelurusan secara tabiat. Paham ya? Kelurusan atau kesempurnaan. Orang itu udah sakit sempurna enggak? Enggak sempurna itu maksudnya. Itu ilah namanya. Setelah bahasa, makna ilah itu adalah apa? Wasfun suatu sifat yujibu yang mengharuskan khurujal badan keluarnya badan anil i'tidal at-tabi'i keluarnya badan dari kesempurnaan secara tabiat apa maksudnya nah jadi orang itu enggak sempurna lagi karena sakit Amlum. nah barakallahu li hadza yuqal fulanun fi illah ya enggak oleh karena itu atau oleh karena penjelasan ini dikatakan fulan dia memiliki illah memiliki penyakit atau memiliki cacat orang oleh cacat sempurna atau enggak eh? Sempurna atau enggak? Eh? Nah, sempurna. An yakni anhu alil, bahwasanya dia itu alil apa alil ay marid, sakit. Fal illah marad, nah fa illah maradun tamna'u min salamatil badan, maka penyakit itu atau cacat itu merupakan suatu penyakit yang menghalang-halangi apa selamatnya badan manusia. Paham Kalau orang dikatakan cacat itu sempurna enggak, San? Eh? Ayo, seperti itu. Wal illah bil hadis ma'naha qaribatun min hadza. Adapun penyakit dalam hadis, kok ada penyakitnya sih hadis itu bagaimana? Hadisnya berpenyakit itu maksudnya bagaimana? Maknanya tidak jauh beda. Maknanya hampir dekat dengan ini, dengan makna secara bahasa tadi itu. hiya wasfun yujibu khurujal hadis anil qabul ini, Masya Allah. Jadi nanti ketanya, apa sih penyakit hadis itu? Penyakit hadis itu adalah wasfun suatu sifat yujibu khurujal hadis anil qabul yang bisa mengeluarkan yang mengharuskan untuk keluarnya hadis dari apa? diterimanya hadis tersebut. Paham belum itu? Itu definisi apa? Illah. Nah, definisi illah. Definisi illah adalah wasfun yujibu khurujal hadis anil qabul. Illah itu adalah suatu sifat yang mengharuskan keluarnya hadis dari apa? Al-qabul penerimaan. Paham belum? Jadi sebabnya karena ada penyakitnya tadi. Ada cacatnya sehingga enggak diterima gitu loh. Nah, barakallahu fikum. dan sempurnakan sampai bawah itu ya. Sampai masalah illah ini ya. Naam. Lakin hada syartu yustaratu fihi syartun zaid. Ala maqala al-muallif. Tapi syarat ini ternyata syarat ini ternyata kata beliau masih disyaratkan syarat tambahan lagi. Eh, syarat tambahan terhadap apa yang diucapkan oleh muallif bahwa alla yu'allal hadis illatin qadhihain. Hendaknya hadisnya itu tidak apa? Tidak dicela, tidak dicacat dengan cacat yang bisa merusak. Tolong. belum? Nah, tidak berpenyakit dengan penyakit yang bisa merusak. Paham ya? Nah, karena orang walaupun dia sakit, kalau sakitnya normal seperti pilek, batuk, dia masih sempurna atau tidak? Masih dikatakan sempurna. Karena penyakit yang wajar. Tapi kalau sudah cacat, kakinya buntung misalkan, kemudian dia tidak bisa bicara atau misalkan dia nah barakallahu fikum tangannya patah misalkan cacat. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Kita lihat. Li'anna al-hadits qad yu'allu bi'illatin la taqdah Karena hadis terkadang bisa jadi apa? Hadisnya berpenyakit, punya cacat, tapi penyakit yang tidak bisa tidak sampai mencela. Penyakit yang tidak apa? Yang tidak mencela hadis sehingga hadisnya masih diterima. Am ya, na'am. Wa hadza sayatul kalam alaihi insyaallah taala dan ini pembicaraannya akan datang insyaallah taala. Berarti apa barakallahu fiikum wa bidakumullah. Naam kesimpulannya kata beliau idan jika demikian fa yustaratu lil hadis sahih syurutun akhadna minha salasa." Maka syaratkan hadis yang sahih itu tiga syarat. Nah, perhatikan ya. Kami mengambilnya tiga syarat kata beliau. Wahia pertama ittisalus sanad. Sanadnya bersambung, tidak terputus. Kalau terputusnya syarat beruntun namanya apa? Kalau sanatnya terputus tapi syarat beruntun apa namanya? Apa? Mu'dal. Kalau terputusnya sanadnya selang-seling namanya apa? Munqati'. Nah, yang kedua, an saliman nasyudud hendaknya hadisnya itu selamat dari apa? Sudut keganjilan. Paham ya? Keganjilan, baik keganjilan dibawa oleh seorang perawi atau keganjilan matan hadisnya atau yang semisalnya. Yang ketiga, an yakuna saliman minal illah Hendaknya dia itu selamat dari apa? penyakit yang bisa mencacat atau penyakit yang bisa merusak. Jadi kalau cuma penyakitnya biasa itu masih dikatakan hadisnya bisa diterima gitu loh ya kalau penyakitnya tidak sampai merusak hadis tersebut. Sebagaimana antum misalkan warakallahu fikum ada orang mau daftarkan tentara harus selamat, postur tubuhnya harus sempurna misalkan. Nah, dia ternyata sakit dia, sakit pilek, flu. Paham ya? Kira-kira terima enggak kira-kira? Mas terima karena sakit yang biasa. Sakit yang wajar yang kira-kira tidak apa tidak sampai merusak gitu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu